من الفتاح وطالع اليمن والصلاح الحمد لله Segala puji syukur kita haturkan di hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mentakdirkan kita memberikan petunjuk kepada kita, menggerakkan langkah kaki kita, membangkitkan rasa kemauan di hati kita untuk sama-sama kita menghadiri majlis ta'lim, majlisul ilim yang mana kita akan mengkaji kitabul hikam daripada karya Habib Abdullah bin Al-Haddad. kalimat-kalimat hikmah yang akan kita baca pada kesempatan bagi hari ini adalah Bismillahirrahmanirrahim radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu la tathbutu da'awi bil aqwal hatta taquma bi ithbatiha al bayyinatu min al af'ali wal a'mal yaitu sebuah pengakuan-pengakuan itu tidak bisa kita percaya apabila hanya dengan perbuatan apabila hanya dengan ucapan hatta taquma bi itsbatiha al minal af'ali wal a'mal sampai ada bukti yang muncul untuk menguatkan, membuktikan pengakuan kita tersebut. Apa buktinya? Al-af'al wal a'mal, yaitu adanya perbuatan. Jadi pengakuan seseorang apabila dengan ucapan nggak bisa langsung dipercaya. Tapi harus ada pengakuan yang sifatnya bukan hanya dari ucapan tapi juga dari perbuatan ngomong ngaku cinta kepada Allah ngakunya ngomong cinta kepada Allah cuma ngomongan aja sholatnya nggak khusyuk puasanya jarang-jarang ibadah sunnah juga jarang ibadah cuma yang wajib-wajib kadang-kadang yang wajib juga kelewatan ngaku cinta kepada Allah keliru berarti orang ini kenapa pengakuannya tidak bisa kita percaya karena dia cuma mengaku dengan ucapan. Bukan juga pengakuan tidak ada pengakuan dari perbuatannya dia. Ngaku cinta Rasulullah. Sholawat jarang. Ngikuti sunnahnya Nabi jarang. Kemudian menghadiri majelis ilmu juga jarang. Ilmu kan warisannya Rasulullah. Kalau cinta sama Nabi berarti juga harus cinta kepada majelis ilmu. Hadir majelis ilmu jarang. Gitu ngaku cinta kepada Rasulullah, ya berarti pengakuan tidak bisa kita percaya. Jadi pengakuan yang bisa kita percaya itu kalau cuma dengan ucapan nggak bisa kita percaya, tapi kalau ada dengan amal dan perbuatan baru bisa kita percaya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, kabura maqdan indallahi antaqulu ma la taf'alun betul-betul marah Allah itu kepada orang-orang yang mengatakan apa-apa yang tidak mereka perbuat cuma ngomongnya pinter tapi perbuatannya gak ada ini Allah marah dengan orang-orang yang demikian dalam tafsirannya disebutkan jadi sebab turunnya ayat ini waktu itu ada sebagian sahabat ada sebagian sebagian sahabat orang-orang munafik orang-orang yang Islamnya itu masih setengah-setengah wallahu alam mereka itu sahabat atau bukan sahabat kalau orang munafik bukan sahabat berarti kemudian ketika waktu itu ngaku mana kalau seandainya ada perbuatan yang paling dicintai oleh Allah pasti kita akan melakukan perbuatan tersebut. Akhirnya datang perintah jihad. Datang perintah jihad, orang-orang yang ngomong tadi mau melakukan perbuatan apapun yang dicintai oleh Allah, nggak mau masuk, mundur. Waduh, kita nggak berani, kita ini ini ini itu. Banyak mengeluarkan alasan. Akhirnya turun ayat, kaburamaktan indallahi antakulu malatafalun betul-betul kemarahan yang besar dari Allah untuk orang yang berkata tapi dia tidak berbuat merealisasikan daripada perkataannya. Kata-katanya di sini pakai kaburo maktan, bukan kaburo ghodoban. Padahal kalau kita artikan letter luck itu dengan bahasa Indonesia, maktan dan ghodoban itu ya artinya sama marah. Tapi kalau makna secara bahasa Arab kalau ghodoban itu marah biasa. Tapi kalau maketan itu marah campur benci. Marah campur benci, campur tidak suka sudah. Semua yang nggak enak gak enak jadi satu. Namanya maketan. Jadi Allah betul-betul marah, benci nggak suka sama orang yang cuma bisa ngomong tapi tidak bisa berbuat. Dan juga yang mengatakan sebab turunnya ayat ini kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang waktu itu bilang kalau Rasulullah perang dia mau ikut bantu Rasulullah, ternyata waktu perang nggak ada yang bantu. Mengatakan ayat ini asbabun nuzulnya adalah penyebab-penyebab yang tadi. Jadi orang-orang Yahudi itu dulu di zaman Nabi mereka kan kebanyakan tinggalnya waktu itu di Madinah. Nah orang Yahudi ini sudah tahu dengan Rasulullah. Mereka sudah kenal bahwasanya akan datang Nabi akhir zaman. Mereka tahu. Bahkan tahu dengan pasti orang-orang Yahudi ini. Diceritakan dalam Al-Quran. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum dan ketika datang kitab dari sisi Allah yang membenarkan kitab isi kitab daripada kitab mereka, maksudnya apa? Kitab dari sisi Allah Al-Qur'an yang membenarkan isi kitab mereka yaitu Taurat. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Dan orang-orang Yahudi itu mereka sebelumnya mereka itu sering bertawasul kepada orang yang mereka kafiri saat ini yaitu Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Orang-orang Yahudi itu jagoan perang. Perang lawan bangsa ini menang, lawan bangsa ini menang, lawan bangsa ini menang. Di zaman dulu itu. Kenapa? Ada resepnya. Mereka setiap mau perang mereka doa. Allahumma ansurna alaihim bin nabiyil mab'uth akhir zaman. Ya Allah, bantulah kami melawan mereka berkat nabi yang akan diutus di akhir zaman. Jadi mereka itu mengetahui orang-orang Yahudi bahwasanya akan ada nabi yang diutus di akhir zaman. Dan ketika datang nabinya, falamma ja'ahum ma'arafu, ketika datang apa-apa yang mereka ketahui, nabinya ada, ternyata sudah diutus. Kafaru bihi, orang-orang Yahudi itu mengkafiri kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggak mau percaya falaknatullahi alal kafirin maka laknat Allah akan diberikan kepada orang-orang yang kafir jadi orang Yahudi ini sebenarnya tahu sudah dengan Rasulullah mereka itu ngomong sudah sering ngomong kan ini akan ada nabi yang diutus di akhir zaman tapi kenapa kok mereka nggak mau mengakui Rasulullah karena Rasulullah itu bukan diutus dari kelompok kaum Yahudi, tapi daripada kelompok kaum Arab. Begitu tahu Rasul yang terakhir bukan dari kelompok kaum Yahudi, nah kaum Yahudi ini marah. Mereka itu memendam perasaan dengki. Sebelumnya bangsa Yahudi itu dikenal bangsa yang agamanya paling kuat. Tapi setelah Rasulullah ada muncul diutus kaum Yahudi nggak mau beriman dengan Rasulullah dianggap orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang kafir dianggap kafir sudah orang Yahudi mereka kenal sangat mengenali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan di dalam ayat yang lain disebutkan alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum Sesungguhnya orang-orang yang mendapatkan kitab itu mereka kenal kepada Rasulullah seperti kenalnya mereka kepada anaknya. Seperti kenalnya mereka kepada anaknya. Bahkan seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam namanya Abdullah bin Salam ketika ditanya Lakot aruf tuhuhina roa'ituhu kama a'rifu ibni wa ma'rifati Muhammad asyad aku ini sudah kenal sama Muhammad sudah tahu kalau dia Nabi sejak pertama kali aku lihat dia bahkan pengetahuanku kepada Muhammad lebih banyak daripada pengetahuanku kepada anakku sendiri Ladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang mendapatkan kitab, mereka kenal sama Rasulullah sebagaimana kenalnya mereka kepada anak-anaknya mereka sendiri. Luar biasa. Jadi di Taurat itu sudah disifatkan Rasulullah luar biasa. Jelas sekali. Dan mereka lebih mengenali Rasulullah dibanding mengenali anak-anaknya mereka sendiri. Aku bisa demikian. Kenapa? Kalau mereka itu punya anak, anaknya belum lahir, mereka belum tahu sifatnya. Tapi kalau Rasulullah, Rasulullah belum lahir, mereka sudah hafal sifatnya. Eh, orang-orang Yahudi ini mereka ucapannya selalu Nabi akhir zaman, Nabi akhir zaman mau mengaku beriman dengan Nabi akhir zaman tetapi ketika Nabi akhir zamannya datang mereka nggak mau beriman karena merasa marah bahwasanya nabinya itu bukan dari golongan kaum Yahudi akan tetapi daripada golongan orang-orang Arab Jadi ketika waktu itu mereka Nabi datang ucapannya berbeda dengan perbuatannya. Ucapannya mau ngaku beriman tapi perbuatannya justru memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Betul-betul marah Allah kepada orang-orang yang hanya berkata tetapi tidak bisa mengerjakan apa yang dikatakannya. Ini adalah tentang Yahudi. Kemudian daripada kisah ini kita bisa ngambil ngambil pelajaran daripada ayat ini. Pertama, falaknatullahi alal kafirin. Laknat Allah atas orang-orang yang kafir. Berarti Yahudi dan Nasrani itu hukumnya kafir mereka bukan ahlul kitab. Kalau ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani yang masih mengikuti kitab Taurat murni. Itu namanya ahlul kitab. Nah, Yahudi dan Nasrani yang ada sekarang ini itu adalah golongan kaum kafir. Nah, kalau golongan kaum kafir, ya berarti mereka kafir. Kita mau amalah yang baik aja sama mereka. Tapi jangan sekali-kali kita beralasan mereka itu Islam. Orang Yahudi itu sama kayak kita. Mereka kitabnya Taurat juga dari Allah. Enggak, mereka itu kafir. Kenapa? Enggak mau beriman dengan Rasulullah. Makanya syaratnya orang masuk Islam itu ada dua. Syahadatain. Asyhadu alla ilaha illallah, mengaku bahwasanya Tuhannya itu Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan mengaku bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Nah, kesaksian itu harus dua-duanya ini. Ngaku Allah Tuhannya dan ngaku Rasulullah adalah nabinya atau rasulnya. Baru gak bisa bilang nggak apa-apa nikah sama orang Yahudi ataupun nikah sama orang Nasrani. Kan mereka kitabnya juga Injil dari Allah, kitab Taurat juga dari Allah. Mereka semuanya kafir karena tidak beriman dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, kita bisa ngambil pelajaran bahwasanya Rasulullah itu sudah diceritakan di kitab-kitab yang sebelumnya. Sudah diceritakan di kitab-kitab suci yang sebelumnya. Berarti sebelum Rasulullah lahir, alam semesta ini sudah menanti-nanti kelahirannya Rasulullah. Makanya kita bisa ngambil perbedaan ini mumpung bulan Maulid ini. Kenapa kok Rasulullah yang diperingati kelahirannya sedangkan para aulia itu kalau wafat yang diperingati haulnya hari kematiannya. Kan aneh. Nabi kok diperingati hari kelahirannya bukan hari kematiannya. Tapi kalau para aulia yang diperingati haul itu hari kematiannya. Kenapa? Nah. Jadi kalau Nabi itu yang ditunggu-tunggu itu kelahirannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, itu Allah Subhanahu wa taala itu sudah menitipkan nurnya Nabi Muhammad di sulbinya Nabi Adam. Fatanaqala min sulbi Adam wa Nuhin wa Ibrahim. Kemudian nurnya Rasulullah ini diwariskan generasi demi generasi demi generasi Nabi Adam kemudian sampai Nabi Nuh kemudian sampai Nabi Ibrahim bahkan alam semesta ini ketika Rasulullah itu mereka tahu bahwasanya akan datang Nabi yang membawa rahmat untuk semesta alam mereka menanti-nanti Ketika lahir Nabi Adam, qila wa Adam. Alam semesta ini saya akan akan tanya, betul ini Nabi Adam, ini Nabi yang diutus di akhir zaman. Bukan, Nabi Adam bukanlah Nabi yang diutus di akhir zaman. Datang Nabi Nuh, kilahwa Nuh. Apakah Nuh yang diutus di akhir zaman? Bukan Nabi Nuh yang diutus di akhir zaman. Akan tetapi Nabi Nuh itu selamat daripada banjir karena di dalam tubuhnya berisi nurnya Nabi akhir zaman. Nanti ada lagi. Kila huwa Ibrahim. Apakah betul Nabi Ibrahim? Ini adalah Nabi akhir zaman. Alam semesta ini bertanya-tanya terus mengenai kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kila huwa Ibrahim, kila huwa Musa, kila huwa Isa. Siapa ini Nabi akhir zaman ini? Akhirnya ketika Rasulullah lahir, alam semesta ini seakan-akan merayakan kelahirannya Rasulullah. Kenapa? Sudah ditunggu-tunggu. Ditunggu-tunggu terus kelahirannya. Ketika Nabi lahir, di waktu itu banyak di tahun itu banyak peristiwa penting. Sebelum Nabi lahir itu Nabi lahirnya di tahun gajah. Kenapa kok dinamakan tahun gajah? Orang-orang zaman dulu itu kalau ngasih nama tahun itu berdasarkan kejadian penting yang ada di tahun tersebut. Misalkan kalau kita tahun berapa misalkan BBM naik, naik tinggi. Misalnya di zaman dulu orang ngasih ngasih tahun, tahun BBM naik tinggi, misalkan demikian. Atau tahun ada kejadian ini. Yang tahun terjadinya tsunami, dinamakan tahun tsunami. Nah, orang-orang zaman dahulu itu kalau ngasih nama tahun berdasarkan kejadian penting yang ada di tahun tersebut. Waktu itu di tahun Rasulullah lahir, itu seakan-akan alam semesta ini membuktikan bahwasanya di tahun itu akan lahir manusia yang paling mulia. Peristiwa pertama waktu itu tentang tentaranya Raja Abraha. Abraha itu seorang raja di Yaman. Seorang raja di daerah Yaman. Waktu itu dia itu iri. Kenapa kok Ka'bah di Mekah itu banyak dikunjungi sama orang kenapa orang-orang itu enggak ke daerah Yaman aja kok malah ke daerah Arab kedua orang itu kalau pergi ke daerah Arab bukan ke daerah Yaman mau ke, ke mau ke Ka'bah Abroha ini iri akhirnya Abroha buat gereja buat gereja yang sebesar-besarnya dan seindah-indahnya di zaman itu buat gereja yang paling bagus Abroha ini Kerja yang paling bagus untuk menyaingi Ka'bah. Akhirnya mulai banyak orang yang berziarah ke gereja tersebut. Dulu orang agamanya masih nggak jelas. Ada Ka'bah, ziarah Ka'bah, ada gereja, ziarah ke gereja. Itu zaman-zaman fatrah. Zaman belum ada Rasul. Akhirnya banyak orang datang sana, ada orang Arab dengar. Orang daripada negara Arab. Kan dulu ada negara Arab, ada negara Yaman. Ada negara Arab dengar, akhirnya malam-malam waktu gereja ini dikunci, masuk mbak kotoran ngotori gereja. Ngotori gereja. Habis itu orang itu pulang. Ketika orang itu pulang, besok paginya berhal lihat, tuh lihat gerejanya penuh isinya cuma kotoran aja. Marah ini Abraha, marah sah sekarang kita mau siapkan tentara gajah. Tidak cuma kuda, gajah. perang perang lawan kuda masih bisa ada mungkin saling tanding pedang. Kalau perang lawan gajah, injek, wassalam sudah. Ini nyiapkan tentara gajah, Abraha ini. Akhirnya tentara gajah niatnya mau menghancurkan Ka'bah. Akhirnya masuk setiap masuk ke sebuah daerah ditantang sama suku yang ada daerah tersebut perang menang antara gajah kok. Itu gajahnya kurang lebih ada berapa? Saya lupa tutup baca di kitab tafsir asawi ada empat puluhan atau berapa gajahnya itu. Kemudian belum kudanya. Belum bala tentara yang lainnya. Puluhan ribu ini tentaranya ini. Datangin ya Sampai sudah masuk mendekati kota Mekah Kemah, buat kemah di dekat kota Mekah Kemudian Abroha ini sebelum kita menyerang Ka'bah Serang dulu pakai pasukan berkuda kota Mekah Akhirnya diserang pakai pasukan berkuda kota Mekah Dirampasi harta-hartanya orang Mekah Di antara harta yang dirampas itu hartanya orang yang bernama Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib? Kakeknya Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Dirampas hartanya dan harta-hartanya orang Mekah yang lain. Nah, Abdul Muttalib ini adalah seorang pemimpin di kota Mekah, sesepuhnya, pemukanya. Ketika harta-harta itu dirampas, datang Abdul Muttalib ini mau menghadap ke Abroha meminta supaya hartanya dikembalikan. Dan pamit sama prajuritnya. Eh, prajurit, saya mau ketemu dengan Abroha. Tidak bisa, Raja lagi sibuk. Tolong bilangkan saya Abdul Muthalib yang ada di kota Mekah, saya mau bertemu dengan dia. Abdurrahman begitu dengar Abdul Muthalib, ini pemukanya kota Mekah, ya sudah suruh ketemu dengan saya. Ketemu. Begitu lihat Abdul Muthalib, Abroha ini kaget karena wibawanya itu kaget. Ini orang kok hebat, Baru wibawa sendirian berani ngadep saya sedangkan saya ini pasukannya puluhan ribu. Rasul belum Talib ini didudukkan di singgah sananya sama Bro ini. Kemudian ngobrol, Abdul eh, Muthalib apa yang kamu mau? Saya itu mau ngambil ternak-ternak saya. Kamu kan sudah kamu curi, mau saya ambil. Kata Broha, ah, ya Allah tiwas kamu ini saya hormati. Saya kira kamu tuh mau perang melawan saya untuk mempertahankan Ka'bah. Lagu malah cuma mau ngurusi unta. Ya sudah, ambil untanya sana. Jadi nggak mau perang ini untuk mempertahankan Ka'bah. Kata Abdul Muthalib, kita nih di Mekah itu kebanyakan anak kecil dan orang perempuan. Sedangkan Ka'bah ini bukan rumah kami. Ka'bah itu rumahnya Allah. Allah yang akan menjaga Ka'bah. Yang akan menjaga Ka'bah itu Allah. Akhirnya sudah diambil kembalikan hartanya, menyingkir semuanya dari kota Mekah, agak menyingkir. Akhirnya Abraha sudah siap dengan pasukan gajahnya dan kuda-kudanya. Ketika mau nyerang, Sebab Allah diturunkan burung ababil. Surat Al-Fil itu jelas. Arzala alaihim toiran ababil. Dituliskan burung-burung ababil. Burung-burung ababil itu membawa batu, bawa batu-batu dari api neraka. Kemudian menghujani batu-batu ini ke tentaranya Abroha. Kan batunya itu itu kalau jatuh Bukan cuma orang dilempar batu biasa. Kok jatuh itu dipaskan di kepala-kepalanya sama burung ababil. Jadi begitu jatuh langsung nembus sampai bawahnya. Jadi kalau naik kuda ya sak kudanya mati. Langsung nembus. Pas di kepalanya persis. Jadi pas bagian ujung kepala ini jatuh batunya. Semuanya kena batu itu meninggal. Yang nggak kena batu cuma satu. Abraha nggak sampai kena batu. Tapi cuma dia itu kena panasnya batu, radiasinya batu. Ini karena rajanya adabnya paling besar. Jadi Abraha waktu itu nggak kena batu tapi kena panasnya batu, kulitnya ini istilahnya melepuh-melepuh gitu. Melepuh-melepuh, kemudian keluar nanah ini segala macam. Dan pecah-pecah-pecah-pecah sampai sekujur tubuh ini sampai jantungnya ini pecah, kulitnya sini Sampai orang kelihatan jantungnya berdetak. Ya mah kulitnya hancur kan? Ini orang yang mau coba macam-macam melawan kekuasaannya Allah. Kulitnya hancur kemudian akhirnya yang meninggal. Itu di tahun itu terjadi pertolongan ini dikatakan karena Muhammad Rasulullah itu mau lahir. Makanya rahmatan lil alamin. Hmm, ketika lahirnya Rasulullah banyak peristiwa macam-macam. Ada api sesembahan di daerah Persia nggak pernah padam. Begitu Rasulullah lahir, padam apinya. Ada berhala di daerah mana itu berhalanya itu didorong, diapakan nggak bisa jatuh. Ketika berhala, ketika Rasulullah lahir, berhalanya ini jatuh. Berarti kelahiran Rasulullah itu sudah dinanti-nantikan oleh alam semesta. Makanya ketika Rasulullah sudah meninggal, yang diperingati bukan kematiannya, kalau kematiannya sedih. Tapi yang diperingati adalah kelahirannya. Kalau para awliya yang diperingati bukan kelahirannya, tapi kematiannya. Kenapa orang itu dikatakan wali, dikatakan orang yang soleh, apabila syaratnya itu hidup beramal soleh, dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nah, beramal soleh meninggal husnul khotimah. Ketika meninggal layak dikenang kematiannya. Dibacakan sejarah hidupnya, manakibnya pantas. Kenapa? Orang soleh kok. Makanya nggak ada ciri-cirinya syaratnya orang yang mau dikholi itu harus husnul khotimah mati overdosis narkoba nggak mungkin ada kolnya itu Terus mau dibuat gimana menakibnya nanti? Ya, mungkin ada holnya. Mati misalkan karena tertembak mencuri, nggak ada holnya itu. Matinya nggak husnul khotimah kok. Orang yang husnul khotimah itu orang yang diholi meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Layak, pantas dibuat holnya. Sejarah hidupnya itu dikenang pantas. Kenapa? Beramal soleh dan juga ber beriman kepada Allah, beramal soleh dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nah, orang-orang Yahudi itu mereka sudah kenal dengan Rasulullah sebelum Rasulullah lahir dan mereka menyatakan beriman bahkan meminta pertolongan dengan Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah lahir justru malah dikafiri. Ingat turun ayat kabura maktan indallahi antakulu mala ta'lamun. Betul-betul marah Allah kepada orang yang berkata tapi tidak merealisasikan perkataannya dengan perbuatan. Nah, jadi pada kalimat hikmah kali ini sebenarnya kalimat hikmahnya nggak ada hubungannya sama khol sama maulid ini. Cuma tadi kok bisa nyambung ke situ wallahu a'lam. Jadi kalimat hikmahnya tidaklah pengakuan-pengakuan itu bisa kita percaya melainkan ada yang sifatnya pengakuan, ucapan pengakuan ini nggak bisa kita percaya, melainkan kalau sudah ada perbuatannya, baru bisa kita percaya. Itu juga ketika orang itu sering ngaku-ngaku, ngaku saya ini nggak cinta sama dunia, tapi meditnya setengah mati. Masjid tak pernah nyumbang, pondok enggak pernah nyumbang, madrasah nggak pernah nyumbang, madrasah taklim nggak pernah nyumbang. Ngakunya tapi nggak cinta dunia. Berarti bohong. Kenapa? Ngakunya cuma lewat ucapan, cuma lewat mulut, nggak ada lewat perbuatan. Ngakunya lagi misalkan saya ini adalah orang yang sudah mencapai makrifat. Saya ini sudah begini, begini hakikat. Ngomongnya tinggi. Coba ditanya, syarat-syaratnya wudhu apa? Wallahu alam saya nggak tahu. Nah, ini bukan makrifat namanya ini. Ini namanya orang gila yang ngaku-ngaku ini. Nah, sekarang sudah banyak-banyak banyak orang yang sering ngaku-ngaku. Maaf ngaku-ngaku wali itu sering. Tasbih gede tasbihnya. Pakai tasbih gede. Jaket itu dirangkap tiga. Rambut gondrong Rambutnya nggak ada waktu buat nyukur. Sibuk buat ibadah, ngakunya, ngakunya demikian. Tidak pernah sikatan sudah. Males sikatan, nggak ada waktu buat sikatan. Waktunya cuma buat ibadah. Nggak ada waktu buat sikatan, waktu cuma buat ibadah. Rambut tidak pernah disisir, gondrong tidak pernah disisir. Jaket itu sak macamnya. Badan nggak pernah mandi. nggak ada waktu buat sisiran, nggak ada waktu apalagi buat mandi. Waktunya cuma buat ibadah, ngakunya demikian. Waktunya sholat Jumat, misi keliaran di pasar. Lu sholat Jumat? Oh iya saya lupa. Loh, ini katanya wali, wali kok lupa tidak sholat Jumat? Jadi tidak bisa ngaku-ngaku. Soalnya banyak orang sering ngaku-ngaku. Wali itu amalnya idza ru'u dzikrullah ciri-cirinya wali kalau dilihat mengingatkan kita kepada Allah akhirnya jangan setiap lihat orang nyeleneh terus kita anggap wali ini wali nih rambutnya aja gondrong nah, dia rambut gondrong terus penampilannya lusuh berarti dia wali wali itu ketika dilihat menyenangkan perbuatannya nggak memandang penampilannya baik penampilannya rapi maupun penampilannya lusuh para awliya Allah tetap di mukanya itu kalau kita lihat mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sering ini sudah zamannya orang ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku cinta sama Nabi. Ngaku cinta sama Nabi, datang maulid sana sini, bagus. Ya. Saya bukan ngomong nggak bagus. Datang maulid di sana sini itu bagus, tapi alangkah baiknya kalau kecintaan kepada Nabi kita buktikan lebih daripada itu. Kita datang maulid, insya Allah kita ngaku cinta sama Nabi sudah pantas. Kita senang dengan hari kelahirannya Nabi. Tapi alangkah baiknya ketika kita datang maulid, perbuatan sunnah juga kita lakukan. Maaf dan cuma datang maulid sana sini, tapi nanti makan pakai tangan kiri, nggak jalani sunnahnya Nabi masuk masjid kaki kiri duluan nggak menjalani sunnahnya Nabi masuk kamar mandi nggak ada doanya masuk misalkan mau makan nggak baca doa yang diajarkan sama Nabi nah ini berarti pengakuan kecintaan kepada Nabi itu kurang sempurna nah, ini jangan ini jangan dipahami setengah-setengah loh bukan saya melarang hadir maulid loh Nanti akhirnya, wah ini katanya nggak usah datang maulid, lebih baik jalankan sunnah. Enggak, datang maulid sebanyak mungkin. Datang maulid sebanyak mungkin. ini perlu hidupnya untuk maulid aja enggak apa-apa, terserah. Tapi kecintaan kepada Nabi tidak hanya kita ekspresikan lewat maulid. Kita ekspresikan lewat menjalani sunnah-sunnahnya Nabi. Kemudian membantu dakwahnya Nabi ini lebih membuktikan kalau kita ini cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ini sudah ngajari kita macam-macam. Bangun tidur ada doanya. Kemudian mau makan ada doanya, ada tata caranya. Mau selesai makan, selesai makan ada doanya, ada tata caranya. Kemudian mau masuk masjid ada tata caranya, ada doanya. Mau keluar dari masjid ada doanya, ada tata caranya. Kaki kiri duluan baca doa mau masuk kamar mandi ada doanya Allahumma ni a'udzubika mil khubuthi wal khubaif kemudian masuknya kaki kiri duluan ada tata caranya keluar dari kamar mandi ada tata caranya keluar pakai kaki kanan masukkan baik kaki kiri keluar pakai kaki kanan kemudian baca doa kufranak Allahumma adhaba 'anil adha wal afan demikian alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa afani itu ada doanya macam-macam macam-macam itu ada doanya. Nah, sekarang permasalahannya kita sudah enggak menjalankan sunnah ya Rasulullah? Hafal apa belum doa-doanya? Belum hafal? Ya tanya kalau gitu sama ustaz-ustaz yang ada di daerahnya masing-masing. Tanya kita hafalkan. Penting itu soalnya. Kalau kita ngaku cinta sama Nabi, ya kita harus mengikuti sunnahnya Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani kata Rasulullah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia sudah cinta kepada aku. Sholatnya kita juga, sholatnya kalau kita itu misalkan anak istri kita di rumah bisa kita tinggal. Sekiranya kalau kita tinggal ke masjid, mereka itu berjamaah di rumah, ya kita lebih abdul sholat di masjid, yang laki-laki ini. Tapi kalau sekiranya anak istri kita kalau kita tinggal nggak berjamaah, ya kita sholat di rumah nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya bisa kita tinggal lebih baik kita sholatnya itu ada di masjid. Ini di masjid. Nah, orang sholat di masjid itu berarti menghidupkan sunnah Rasulullah. Makanya nggak pas kalau cuma hadir maulid ajak rajin, tapi jarang sembahyang di masjid. Datang maulid, gosidahnya 100 gosidah apa semuanya. Sholat subuh di masjid tidak pernah. Sholat subuhnya jam 8. Subuh gabung sama Tuhan sekalian kalau perlu. Nah, ini berarti dia belum membuktikan kecintaan kepada Rasulullah. Belum membuktikan cinta sama Rasulullah itu yang mengikuti sunnahnya. Kemudian membantu dakwahnya Rasulullah Membantu dakwah Rasulullah itu kita berusaha mengenalkan agama Islam ini. Kalau ada tetangga kita yang Islamnya masih setengah-setengah, kita dekati, kita ajak di majelis taklim. Ini membantu dakwahnya Rasulullah. Kalau ada teman kita kok kurang begitu tahu tentang agama, kita ajari. Ini membantu dakwahnya Rasulullah. Ada teman-teman kita, karyawan-karyawan kita, misalkan ibadahnya itu kurang rajin, kurang semangat. Kita bimbing, kita ajak datang ke majelis-majelis taklim. Ini berarti kita menolong dakwahnya Rasulullah. Nah, karena itu penting sekali. Bukan pengakuan dengan ucapan itu tidak bisa kita percaya, akan tetapi yang bisa kita percaya adalah pengakuan dengan perbuatan perbuatan. Dan yang tadi masalah maulid jangan disalahartikan. Bukannya saya melarang hadir maulid atau melarang perayaan maulid. Hadir maulid dan perayaan maulid ini bagus. Kenapa? Orang mau mau hadir maulid otomatis pasti sholawat di situ. Dan orang kalau hadir maulid itu otomatis dia insya Allah cinta sama Rasulullah. Kalau nggak cinta mau apa hadir maulidnya? Nah itu bagus. Tapi bagusnya itu diperbaiki lagi dengan mengikuti sunnahnya Rasulullah. Dan perayaan-perayaan maulid itu juga penting. Bukan nggak penting merayakan maulid, lebih baik kita mengikuti aja sunnahnya Rasulullah. Keliru. Dengan perayaan maulid, kita lihat perayaan maulid ngumpulkan orang. Berapa banyak nanti ketika kita menyampaikan tentang Rasulullah Berapa banyak orang yang dengar nanti Mungkin orang tersebut sebelum datang perayaan maulid biasa. Tapi datang perayaan maulid <coughs> datang perayaan maulid dia kemudian mendengarkan cerita tentang Rasulullah pulang dari perayaan maulid jadi orang yang cinta kepada Rasulullah itu juga penting jadi semuanya itu penting yang penting intinya hati kita yuk mencintai Rasulullah dan mengikuti sunnahnya Rasulullah kita hadir-hadir maulid, kita merayakan maulid, kalau perlu kita buat perayaan maulid dan juga kita sempurnakan lagi dengan kita mengikuti semua sunnahnya Rasulullah, kita mengikuti semua ajarannya Rasulullah, kita hafalkan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan isian pada pagi hari ini bermanfaat untuk diri kita semua, untuk diri saya dan para hadirin semuanya insya Allah. Dan yang ada barusan tambahan-tambahan ilmu, mudah-mudahan bukan hanya menjadi tambahan ilmu kepada diri kita, tetapi juga menjadi tambahan amalan kita Mudah-mudahan kita bukan cuma bisa mendengarkan ilmu tetapi juga bisa mengamalkan ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit-penyakit hati kita, mensucikan hati-hati kita, mengampuni semua dosa kita, menyembuhkan semua yang sakit di antara kita, mengabulkan semua hajat-hajat kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wasallam.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 bin Fakhrul Jub Syekh Abu bin Salim wal Habib Ahmad bin Muhammad al Habsi wal Habib Abdurrahman al Jufri mul Habsi summa Habib bin Yusuf bin Abid al Hasani summa Larul Habib bin Agad Anfas al Habib Muhammad bin Abdurrahman al Tawas Syekh bin abdullah Barra summa Larul Habib bin Qutb bin wa Qasil Bad wal Milad al Habib Abdullah bin Alwi al Hadad wal Habib Ali bin Abdul Halid terus wal Habib Ahmad bin Zain al Habsi wal Habib Ali bin Abdullah Sikab summa Larul Habib bin Asad al Zain al Habib Sikab bin Muhammad al Sikab jami auladuh summa Larul Habib Hasan bin Zulal Bahar wal Habib Abdullah bin Abdullah bin Nusin bin Tahir walabi Abi Bakar bin Abdullah bin Talib al Atas semaila rul habibana Sayyidina al Jadal Habib Muhsin bin alwi Ali Asika wal habibana agar Qurbatan Habib bin Ali bin Muhammad al Habsyi wal habibana Qurbatana Habib Abu Bakar bin Mar bin Yahya wal habibana agar Qurbatan Habib bin Abu Bakar bin Muhammad Asikaf wal habib Syekh bin Abu Bakar Asikaf wal habib Ibrahim bin Agil Asikaf wal habib Saleh bin Muhsin al Hamid semaila al habibana habib Habibana Muhammad Anas bin Alwi al Habsyi wal habib Saleh bin Ahmad Asikaf wal habib Ustaz Muhammad Aziz bin Doha Asikaf وسليم وفرهم وتلميذتهم وشيهم ويقوم تسليم الله مجمعين ثم إلى أرواح أولياء هذه البلدة ومسيح هذه الجهة وبهدهم أن الله أزرني من الله وأن الله يسألنا من الذين يستمعون القول فيتبعون حسنه وأن الله يفتح علينا وعلى أولادنا فتوح العارفين ويفقهنا وإياهم في الدين ويهدنا وإياهم إلى سواء السبيل ويعلمنا تأويل ويجعل لنا سيدنا محمدا لنا شيخا ومرشدا ودليل وأن الله يدول يطول أمرنا ويحسن أخلاقنا ويحسن أرزاقنا ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويزودنا تقوى ويحفظنا من كل أذى وبلوى ويقضي جميع ديوننا دين الدنيا بالمغفرة ودين الآخرة بالمغفرة ويهب لنا وإياهم ما وهب لكم الرجال من الأمور العلوم والعمل وأخلاق والنيات وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم ربنا رفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فكهنا وفكه أهلنا وقربات لنا في ديننا ما أهل الكنز أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترضى قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا